Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai masalah orang yang bekerja di bank konvensional dan leasing-leasing gitu Jadi apa yang didapat dari pekerjaannya itu apa? halal atau haram dan apabila kita menabung di bank konvensional kita tidak berniat untuk mengambil bunga dan keuntungan lainnya, hanya kita untuk memudahkan transaksi eh, keperluan untuk berniaga. Itu diperbolehkan atau tidak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah la anallahu Allah mengutuk menjauhkan rahmat Allah murka dengan akilar riba orang yang makan dari riba wa mukilahu orang yang memberi makanan riba wa syahidaihi dan dua saksi menyaksikan jadi ada hubungannya dengan riba bukan orang yang berurusan dengan riba begitu mengerikannya semua yang ada sangkut pautnya akan ikut andil bagian dalam pada keharaman tersebut bekerja di tempat yang haram hasilnya adalah haram hasilnya adalah haram dan tidak usah ragu mengatakan haram karena kalau kita tidak yakin bahasanya itu haram sesuatu yang sudah haram nanti akan terus kita berlanjut di itu orang yang merasakan bahasanya kubang lumpur adalah nikmat menjadi kerbau selamanya tapi kalau sadar saya manusia harus bersih naik ini kubang kalau riba ini dianggap bukan sesuatu, bukan masalah, dia akan terus dalam riba. Akan tapi kalau dia sadar, aku dikubang keharaman, ini adalah tidak dosa, tidak boleh, ini adalah dosa. Oh, ada semangat dia untuk hijrah. Hijrah itu dari sini, bukan dari fatwa ulama saja. Fatwa ulama ini, biarpun orang dengar fatwa, kadang-kadang dia masih giles, ya, masih culas, bohong, make apa, melanggarnya. Tapi kesadaran dalam diri Meyakini itu haram murka Allah, riba adalah. Saya tidak pernah berurusan dengan itu. Loh, tapi kan ini pekerjaan ini sudah berapa juta, berapa ribu ya di Indonesia ini. Ketahuilah, nikmat Allah, rezeki Allah lebih luas daripada ribuan manusia itu. Kalau kita punya keyakinan. Kalau seandainya semuanya punya keyakinan atau hijrah kepada kemuliaan sampai bank konvensional bangkrut, tetap bank Islam yang jaya nanti, ya Mustahil orang tidak akan mengurusi bank syariat nanti. Cuman karena yang mendukung bank-bank konvensional adalah orang-orang kita, lihat terus berjaya, kapan akan runtuh? Kapan berakhir? Pemiliknya kan banyak orang Islam. Loh. Tidak ada urusan dengan pemilik dan sebagainya. Akan tapi tidak sadar ini terus akan menjadikan tempat yang dimurkai oleh Allah ini terus berkembang. Tidak akan segera hijrah. Hijrah ini perlu hijrah, harus. Dan sisi lain bagi siapapun yang sudah hijrah, jangan rendahkan mereka yang masih berurusan dengan bank konvensional. Karena hijrah ini perlu waktu, perlu keyakinan, perlu keberanian. Hijrah ini seperti halnya hijrah dari Makkah ke Madinah, perlu. Perlu keberanian, bisa saja mati di tengah jalan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang hijrah dari tempat, apalagi yang gajinya sudah tinggi. Dan Alhamdulillah sudah banyak yang semacam ini. Kita menemukan dari saudara-saudara kita yang sudah gajinya puluhan juta ternyata begitu mudah baginya untuk hijrah biarpun hanya mendapatkan gaji lebih ringan karena dia yakin betul Allah yang memberi rezeki tapi lemah iman gaji ratusan ribu saja mempertahankan di tempat yang haram loh ya yang lemah iman gaji sedikit saja mempertahankan di tempat yang haram seolah-olah bumi ini sempit betul seolah Allah tidak akan bisa memberi makan kecuali melalui yang haram na'udzubillah kita bangun keyakinan tapi sisi lain kita tidak boleh menghinakan Siapapun dari saudara kita yang masih berurusan dengan bank konvensional misalnya hendaknya kita doakan. Kita doakan semoga Allah segera memberikan kesadaran lalu dimudahkan untuk hijrah dan setelah hijrah menjadi lebih berjaya lagi. Kita doakan semacam itu. Amin. Sambut doa ini. Semoga jika mereka biar segera Kesian mereka. Leasing dan sebagainya kalau urusan dengan konvensional haram tidak ada perlu. Kemudian alasannya saya ingin urusan bank urusan transfer. Sudah ada bank syariah kenapa masih? oh lebih susah dan sebagainya ini orang nggak pernah syukur dulu tuh ngirim duit tuh pakai wesel tuh seminggu dua minggu nunggu ngantri bank syariah sudah lebih mudah dari ini hanya bandingannya bank konvensional memang dipercepat oleh setannya kenapa kok kita masih banyak beralasan ini ya Memang saya juga sedikit agak marah dengan bank bank syariah sendiri yang masih memperankan hal-hal yang seperti kredit emas. Kalau nggak bisa bayar lalu ada denda dan sebagainya masih-masih ini. Ini yang harus dibenahi memang. Bank syariah mohon dengar ini. Saya dukung 100% asalkan mau berbenah. Bank syariah sendiri. Memang ada kekurangannya, iya kekurangannya. Perbedaan masalah ijtihad di dalam dewan syariatnya, perbedaan-perbedaan. Tapi kami dukung secara umum. Sebab banyak yang sudah disyariatkan. Untuk hijrah daripada konvensional menuju syariat ini. Menitipkan di tempat syariah mendukung mereka agar berkembang. Ngapain kita harus menitipkan di bank konvensional? Ini perlu kita kepekaan. Bahkan ini lebih penting daripada engkau sholat semalam suntuk. Oh. Ada orang kerajin sholat semalam suntuk. Wah, saya bisa sholat 500 rokaat. Tapi urusan masih dunia kayak begitu. Lebih baik kamu sholat fardu saja, nggak urusan sama riba, itu lebih selamat. Sholatnya fardu dong, nggak pakai tahajud, tidur yang ngorok setiap malam. Tapi tidak urusan dengan riba, lebih selamat itu. Ayo. Kalau anda hanya sholat lima waktu saja, setelah itu tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak punya dosa. Selesai ya? kerja hanya sekedarnya untuk anak istri selesai habis itu tidur habis sholat isya kata Buya suruh tidur pokoknya saya tidak urusan riba itu lebih bagus daripada sholat seribu rakaat tapi urusan dengan riba kita perlu keberanian keyakinan dan ini harus dibangun agar ekonomi syariat itu adalah bangkit dananya kaum muslimin ditumpangkan di dana-dana di tempat-tempat yang haram itu gimana bisa maju mata Islam dan sisi lain memang ada kesombongan sebagian yang ngurusi syariat ini kadang-kadang tidak mau dinasihati oleh para ulama. Merasa dirinya lebih alim lagi, musibah. Kalau sudah disepakati ulama haram dan sebagainya, hindari. Tidak perlu memaksakan dengan dengan dengan apa namanya? Dengan eh, transaksi-transaksi uh, yang menjerumuskan. Contoh saja ini satu ya, misalnya sama hilang. Satu contoh saja. Kredit Mas. Memang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Eh selebaran nyampe ke kita katanya Pak. Maksudnya biar kita menerangkan tentang kredit emas nggak apa-apa. Padahal di dalam selebaran itu juga isinya adalah kredit emas menurut para ulama adalah begini begini nggak boleh dan sebagainya. Hanya karena apa? Loh, sudah tahu nggak boleh kenapa masih maksain? Dan memang orang itu dengan kredit emas mat darurat kalau tidak kredit emas pada mati. Ini kan pro, ini produk yang tidak mendesak. Ini kenapa harus maksain sampai melakukan yang haram? Yang mendesak saja harus pikir berulang-ulang untuk untuk untuk untuk mengambil darurat sesuatu yang haram untuk jadi tidak haram coba apa yang dimaksud dari itu semuanya kecuali karena tamaknya kita bukan itu memerdekakan syariat tapi hanya untuk mencari keuntungan problem lagi itu bank syariat mendesak ini. ente kalau misalnya kita kalau tidak kredit mat mati tidak kredit mas mati tidak ada nyusap bisnis ya tidak ada kenapa dipaksain hei bank syariat sadar ini saya cinta dengan bank syariat akan tapi kenapa kok banyak produk-produk ini biar tidak dengar ini benah diri saya cinta saya perlu berjuangkan di saat orang ada sebagian ulama menggembosi ya oh, bang syariat itu sama dengan bang konvensional kita enggak ada, ada bedanya dan harus semakin beda kita dukung lahir cacat iya akan tapi kita sempurnakan tidak punya kaki tapi kita buat kaki agar bisa berjalan sekarang fatwa-fatwa pijis saja tidak apa-apa ini kapan berubah Mungkin saudara saya, adik saya, saya katakan haram, wahai saudaraku di situ. Tapi buya mana buya saya? Dan saya terang-terangan di hadapannya. Satu orang ngadep saya, bilang dulu, haram, tidak ada masalah. Akan tapi niatmu dulu untuk hijrah. Niat setiap hari minta, ya Allah hijrahkan saya di tempat ini. Mungkin esok kau akan dihijrahkan. Mungkin minggu depan, atau bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi keyakinan dulu untuk hijrah. Untuk transfer-transfer dengan bank syariah, kenapa susah? Agak ruwet, kena 5 ribu, 5 ribu dipikir, dihitung untuk masuk surga Lima ribu kalau bank kalau bank konvensional konvensional gratis Bu ya. Tapi kalau bank syariah ke konvensional transfer ke saudara saya indahnya kepotong lima ribu Ya Allah kepotong lima ribu dipikirin. Lebih seneng nggak selamat? Innalillah. Saya masih ingat waktu mondok dulu kirim pakai wesel ya. Ingat? Dulu pakai wesel suruh nunggu di kantor pos lama panggil nomor 24 Baru datang, namanya siapa bener ya? Keluar duit. Itu nunggu seminggu. Bank syariah lebih cepat dari ini. Keyakinan wahai saudaraku. Kita bangun keyakinan. Dan semoga ini, insya Allah besok ada hari ini ada teman-teman untuk merintis tentang itu semuanya. Sekecil apapun kita harus membuat kita mendukung bank syariah yang ada. Kalau bank syariah tetap bandel juga, tidak mau, kita semoga bank syariah bank syariah yang kita buat nanti bisa berjaya. Allah Maha Kuasa. Kalau tidak berhasil di dunia, insya Allah di akhirat sudah berhasil, kita sudah berusaha. Kalau ditanya oleh Allah, malaikat, saya sudah berusaha, malaikat. Oh ya sudah, ampun, diam, aman kau. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha, mungkin masuk neraka kau ini. harus ada usaha. Untuk membebaskan orang dari riba.